Kiai Haji Daman Huri yang pada saat ini sakit dan insya Allah kalau tidak salah nanti sesudah sholat Jumat beliau harus masuk ke rumah sakit. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Para jamaah kaum muslimin yang berbahagia agama Islam mempunyai tiga cabang, yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah atau iman yaitu mengaku dengan lisan dan membenarkan dengan hati bahwa semua yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak. Masalah iman ini telah digariskan dan ditetapkan sebagai yang tersebut di dalam rukun Islam yang enam. Syariat mengandung cara-cara atau peraturan ibadah seperti salat, zakat, haji dan lain sebagainya yang di dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan hablun minallah. Syariat juga mengandung muamalah seperti perkawinan, hutang piutang, jual beli, keadilan sosial, pendidikan, dan lain-lainnya yang menyangkut hubungan dengan sesama umat manusia yang disebut dengan hablun minanas. Sedangkan akhlak ialah keadaan ruhaniyah yang tercermin di dalam tingkah laku. Atau dengan perkataan lain yaitu sikap lahir yang merupakan perwujudan dari sikap batin, baik sikap itu diarahkan kepada khalik terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Profesor Dr. Syekh Mahmud Syaltut telah mendekaskan di dalam kitab Al-Aqidah wa Syariah bahwa tiang untuk mendapatkan manfaat dengan kedua cabang tersebut yakni akidah dan syariah ialah berpegang pada suatu cabang lainnya yakni akhlak Akhlak yang dituntut dan dipelihara ialah akhlak yang merupakan sendi agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah sekedar mengerti bahwa kebenaran itu mulia dan dusta itu adalah hina. Dan bukan pula sekedar mengetahui bahwa ikhlas itu adalah perbuatan yang agung sedang tipu daya itu adalah merupakan suatu perbuatan yang menuju kehancuran. Akan tetapi, akhlak yang dituntut yaitu reaksi jiwa dan segala sesuatu yang mempengaruhinya untuk melakukan apa yang patut dilakukan dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Akhlak dengan pengertian inilah yang menjadi benteng bagi pelaksanaan syariat. Ia adalah tempat bertahan bagi orang yang benar-benar Muslim. Akhlak yang demikian itu merupakan penyempurnaan iman. Hubungan antara akhlak dan iman tercermin dalam pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Artinya orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Karena itu, agama Islam sangat memperhatikan soal akhlak. Lebih perhatiannya dari hal-hal yang lain. Perhatian itu sampai demikian rupa sehingga akhlak sebagai salah satu misi pokok daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam hadisnya bu'iftu liutammima makarimal akhlak sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti Iman adalah suatu hal yang membentengi dari pengaruh duniawi dan mendorong manusia untuk mencapai kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa iman yang kuat dapat melahirkan perangai yang kuat juga, sedang akhlak yang rusak berpangkal pada lemah atau hilangnya iman. Orang yang tidak bermoral dan berperangai tidak baik serta senang melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang kehilangan imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al hayau wal imanu urina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar rawahul hakim wa tabarani malu dan iman keduanya adalah bergandengan jika hilang salah satunya maka hilang pula yang lain ada orang yang mengaku dirinya beragama kadang-kadang mempermudah melaksanakan ibadah dan mempertontonkan ibadahnya kepada masyarakat seakan-akan ia tekun beribadah. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan, ia melakukan juga perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan iman yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam kepada orang-orang yang bertipe demikian ini, dan beliau mengingatkan kepada umatnya supaya tidak tergolong kepada golongannya untuk menentukan norma, keutamaan dan perbuatan yang terpuji. Diperlukan suatu alat pengukur, yakni akhlakul karimah. Ada sebuah kasus yang pernah ditanyakan oleh seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita yang dikenal ahli mengerjakan salat ahli berpuasa, dan ahli bersedekah. Tetapi lidahnya sering menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Rasulullah, dia adalah termasuk ahli neraka. Jawaban Nabi tersebut menunjukkan betapa tingginya nilai akhlak atau kalau dibandingkan dengan amal ibadah yang tanpa akhlakul karimah untuk menetapkan betapa erat hubungannya antara iman dan akhlak berikut ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Salatun man kunna fihi fahuwa munafikun wa insoma wa sholla wa hajja wa wa qala inni muslimun idza hadatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana rawahu muslim artinya ada tiga perkara yang barang siapa berada di dalamnya maka ia adalah munafik sekalipun ia berpuasa Sekalipun ia mengerjakan ibadah haji, sekalipun ia mengerjakan salat lima waktu dengan sempurna, bahkan ia mengatakan, sesungguhnya aku adalah seorang muslim. Orang tersebut yaitu apabila ia berbicara berdusta, apabila berjanji mungkir, dan apabila diberi amanat berkhianat. Demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal fakhsha wat tafakhusha laisa minal islami fi syai'in." Wa inna ahsanan nasi islaman ahsanuhum khuluqan kekejian dan perbuatan keji itu sedikitpun bukan dari ajaran Islam. Dan sebaik-baik Islam seseorang ialah yang paling baik akhlaknya. Uraian dan hadis-hadis tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahwa Muslim yang sejati adalah Muslim yang di dalam kalbunya tertanam iman, perbuatan dan amaliyahnya menurut ajaran Islam, dan akhlaknya membuahkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi orang banyak.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 Para jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Karena itu maka mari kita camkan beberapa hadis dan ayat Al-Quran demi bekal kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya di dalam Islam ini ada tiga hal yang selalu berkaitan. Yaitu yang pertama adalah iman, yang kedua adalah syariat, kemudian yang ketiga adalah akhlak. Iman adalah sebagai dasar. Iman ini tidak akan bisa membawa pengaruh terhadap kehidupan seseorang, baik di dunia maupun akhirat, apabila tidak diwujudkan dalam bentuk nyata. Itulah yang dinamakan dengan syariah. Apabila seseorang sudah mengerjakan syariat secara sempurna, akan tetapi kalau tidak dilengkapi dengan al-akhlakul karimah, maka kehidupan berikutnya pun akan mengalami satu hal yang percuma. Karena itulah, maka dalam rangka menuju kehidupan yang bahagia, baik di dunia yang panas sekarang ini maupun kehidupan yang kekal dan abadi besok di dalam alam akhirat. Maka pertama kita harus meningkatkan iman kita. Yang kedua, kita sempurnakan amaliyah atau syariat kita sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, marilah diri kita kita lengkapi dengan al akhlakul karimah. Akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap sesama manusia, kemudian akhlak terhadap alam semesta. Dengan tiga hal inilah, maka kita akan termasuk orang-orang yang akan diberikan kehidupan yang sempurna di dunia dan akhirat sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. والله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima final ayati wa dzikril hakim fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد وكفر واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslima Fa'ajibullaha ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر امه سيدنا محمد Allahumma slih ummata Sayyidina Muhammad.